Dan insyaallah taala kita akan Lanjutkan memasuki mulai pembahasan al-masalah tabi'ah mubtilatuha yakni pembatal-pembatal salat. Qala al-muallif rahimahullah taala yubdilu salata umurun karena termasuk perkara yang penting sehingga mungkin jika pernah disebut sebagiannya eh, ini pun sangat penting untuk kita ingat-ingat perkara-perkara yang membatalkan sholat atau disebut dengan mubtilatus sholat, pembatal-pembatal sholat. <clears throat> ya sebenarnya para ulama rahimahumullah, rahimahumullah ta'ala mereka menyebutkan <clears throat> dengan beberapa poin yang bisa jadi satu dengan yang lainnya berbeda jumlah. Apakah karena pengelompokannya ataukah dikarenakan ah, berapa perbedaan masalah furu tentang eh, poin-poin tersebut. Yang bisa jadi satu poin bisa membawai sekian banyak. Yang bisa jadi sebagian yang lain mengelompokkan dengan satu persatu dijabarkan. Saya sebutkan contohnya misalnya. Pembatal sholat meninggalkan salah satu syarat diantara syarat-syarat sholat. Ini sudah membatalkan sholat. Iya kan? otomatis. Maka disebutkan apakah itu tidak menghadap kiblat, apakah itu tidak menutup aurat, apakah itu batal wudhunya, iya kan? Ini sudah bisa masuk dari satu poin, yaitu apa? Meninggalkan satu syarat di antara syarat-syarat salat. Sebagaimana mungkin menjadikan ini satu poin. Dan sebagian yang lain mungkin menjabarkan dengan mengambil jadi satu poin satu poin tersendiri. Contoh lagi, sebagian masukkan dalam satu kelompok meninggalkan satu rukun di antara rukun-rukun sholat. Ini mencakup banyak rukun. Tapi sebagian yang lain menjabarkan meninggalkan bacaan Al-Fatihah atau tidak membaca dengan e, benar lahan jali fatal bacaan. Kemudian meninggalkan ruku, meninggalkan sujud. Jadi banyak, ya kan? Jadi banyak. Meninggalkan dengan sengaja kewajiban di antara kewajiban-kewajiban salat. Juga banyak. Namun bisa disimpel disingkat jadi satu poin. Akan tapi kita akan membahas bagaimana pembacaan kita dari kitab ini Al-Fiqh Muyassar yang dikumpulkan sejumlah ulama dan diberi mukaddimah oleh Syekh Salih Ali Syekh hafizahullah taala eh, dengan apa yang disebutkan dalam kitab ini. Maka disebutkan yubdilu salata umur akan dapat membatalkan salat beberapa perkara berikut. Nujmiluha fi ya'ti akan kami sebutkan secara global sebagaimana berikut ini. Al-awwal yang pertama atau al-ula mubtilatul ula pembatal pertama yubtilu salata ma yubtilu tahara. Akan membatalkan salat apa-apa yang membatalkan tahara. Tahara kita eh, dari hadat kecil maupun besar kita wudhu ataukah tayamum atau mandi besar sebelumnya maka ini jika batal <clears throat> wudhu kita tayamum kita karena pembatal pembatal wudhu maka otomatis batal wudhunya berarti otomatis batal sholatnya maka ini satu poin eh, mencakup banyak perkara maka apa saja yang membatalkan tohar membatalkan wudhu kita itu pun membatalkan sholat kita lianna toharata syartun hatiha karena bersuci itu salah satu syarat diantara syarat-syarat sah tidaknya sewaktu sholat Salah satu syarat sahnya sholat adalah toharoh. Maka ketika toharoh ini batal, wudhunya batal, berarti kehilangan salah satu syarat sahnya sholat, berarti sholatnya tidak sah. Batal. Dan ini menyangkut toharoh. Kalau mau kita bikin global lebih lagi, yaitu kita mengatakan yaitu meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat sholat lebih global lagi mencakup toharah, mencakup meninggal tidak menghadap kiblat, mencakup tidak menutup aurat dan semisal. Namun di sini disebut pertengahan, disebut tentang toharah, meninggalkan toharah, maka apa-apa yang membatalkan toharah ini pembatal pertama disebut di sini. Faida batulati toharah, batulati salatu. Maka apabila batal toharahnya, contohnya batal wudhu, maka akan batal pula sholatnya. Seperti misalnya buang angin, seperti misalnya apuan keluar air sen atau ngompol misalnya. Atau perkara lain yang membatalkan wudhu otomatis membatalkan sholat. Ya, jadi sini ada hadis <clears throat> eh, la sholata bi ghairi tuhurin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat tidak sah sholat tanpa taharah. Dan ketika taharahnya batal, maka tidak sah pula sholat. Dan itu hadis riwayat Muslim, hadis Ibnu Umar saya ingatkan. Dan juga disebutkan hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim ada dalam Umdatul Ahkam la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas besar ataukah kecil. Hadas kecil saja tidak akan diterima sholatnya apalagi adat besar adat kecil seperti misalnya eh apa apa yang membatalkan wudhu buang angin buang air kecil buang air besar ada pun adat besar junub nah, atau <clears throat> yang harus mandi besar atau haid <clears throat> yang harus mandi maka Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari antara kita jika dia berhadat sampai ya tamat sampai berwudu. Tapi ini hadis-hadis menunjukkan hal ini. Al-mubtilah tsaniyah pembatal kedua ad di bisaut tertawa dengan suara wahwa al-qahqahah yaitu uh, uh, apa bahasanya cekikian atau ada tertawa sampai keluar suara adapun seorang menahan dia menggoda temannya kemudian dia senyum sedikit ya tapi dia berusaha untuk melawannya dan tidak meneruskannya maka ini tidak sampai membatalkan namun jika dia teruskan Nah, sampai pertama maka ini membatalkan fa innahu yubtiluha bil ijma maka ini membatalkan salat dengan kesepakatan ulama bil ijma annahu kal kalami karena dia ini seperti bicara tertawa yang keluar suara atau tertawa dan semacam ini maka kal kalam bal asyad mirip menyerupai dengan ucapan bahkan lebih parah dari sisi apa karena sedang sholat, sedang ibadah menghadap Allah. Kalau bicara, macam-macam membicara. Namun kalau tertawa, ini menunjukkan bermain-main. Tidak serius. Dan meremehkan perkara sholat. Maka disebutkan ber, ber, tertawa dari sisi ini lebih parah dibandingkan bicara. Walima fi dzalika min istighfafi wat tala'ubi al-munafi li Karena di dalam perkara tersebut, di dalam perbuatan tertawa ini terdapat padanya al-istighfar, sikap meremehkan. tala'ub bermain-main. Al-munafili maqsudi sholat, yang itu bertentangan dengan tujuan sholat. Tujuan sholat itu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan sholat yang seperti itu dapat maksudnya dan tidak mungkin sholat demikian kecuali apabila sholat itu dengan khusyuk sholat dengan khusyuk dan hal-hal apa yang dapat menghalangi kekhusyuan Rasulullah SAW menyingkirkannya sampai pun dalam perkara kecil Rasulullah SAW pernah suatu ketika dia diai sedang sahabat eh, pakaian yang tidak biasa dan yang polos namun banyak corak-coraknya sampai ketika beliau sholat beliau melihat corak-corak tersebut. Padahal lebih mahal, lebih bagus. Maka Rasulullah SAW merintahkan untuk kembalikan ini kepada sahabat pula dan berikan aku, datangkan aku pakaian yang lain. diambil Di ambijaniyatihi, pakaian lain yang polos. Yang sebenarnya itu lebih murah, lebih tebal, akan tapi lebih khusyuk oleh beliau. Beliau tahu kalau para sahabat itu suka jika beliau diberi hadiah, beliau memakainya. Makanya termasuk kebaikan akhlak beliau oleh Rasulullah SAW, beliau memakainya pemberian hadiah sahabatnya. Maka beliau pakai. Namun ketika membuat beliau tidak konsen ibadahnya, maka beliau kembalikan dan kalau ingin dipakai, baik coba berikan yang polos. Dan ini pernah kita sebutkan, oleh karenanya seorang berusaha untuk menghilangkan, menyingkirkan apa-apa yang sekiranya bisa mengganggu kekhusyuan sholat dia maupun saudaranya kaum muslimin. Seperti diantaranya yaitu pakaian yang bertulisan ke belakang atau merek sarung dihadapkan ke depan atau taruh di atas. Karena terkadang kitanya khusyuk, kitanya tidak perhatian, namun belakang kita sholat membaca gajah duduk, membaca botol kembang, ya, membaca apa lagi uh, eh, wadimor, malah iklan-iklan sarung ini. <laughs> Ya, artinya berusaha menghilangkan seperti itu. Dan di sana banyak eh, contoh-contoh lagi bagaimana Rasulullah SAW berusaha menjaga kekhusyuan dalam sholat. Sampai ada yang kecil, lebih-lebih yang besar daripada itu. Sampai-sampai orang kalau sudah disuguhkan makanan dan sudah dipanggil sholat, tapi dia sudah sudah selak pengen ini, sudah sudah lapar, sudah dihidangkan. Rasul mengatakan la salata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat jika makanan sudah dihadirkan, dihidangkan. Ketika seorang ngempet buang air kecil atau buang air besar, namun dia mau sholat, Rasul mengatakan la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al akhbatan tidak ada sholat bagi tidak sholat atau tidak dilakukan sholat ketika makanan sudah dihidangkan dan tidak pula ketika seorang menahan dari dua hajat buang atau, atau uh, eh, akhbatan apa dua khabat dua kotoran yakni buangan kecil dan buangan besar maka dalam dalam hadis lain disebutkan fabda'u bil khala mulailah dengan kamar mandi mulailah dengan buang hajat ketika memang seorang memang eh, betul-betul uh, uh, mengganggunya merasa sudah kebelet jangan ditahan tetapi kalau saya dulu kan kamar mandi nanti saya masuk iya didahulukan yang penting dapat khusyuknya jika memang dia ngempet sana. Tapi kamar mandinya antri, panjang. Kalau saya ikut antri masuk kamar mandi, habis sholat jamaahnya nggak dapat. Yesus tidak mengapa. Dan ini perintah Rasulullah SAW, Fabda'u Ada pun ketika seorang yasir sedikit dan tidak sampai mengganggu pikirannya, baik makanannya maupun buang air kecilnya, dia hanya sedikit saja, ya maka tidak mengapa. Itu dia mendahulukan sholat, makanya nantilah ya demikian pula demikian adapun sampai menghilangkan mengganggu kekhusyuannya maka hendaknya didahulukan apa-apa yang dapat mendatangkan kekhusyuan jika dia kerjakan terlebih dahulu dan demikian pula <clears throat> beberapa hal yang lain banyak contohnya oleh karena tertawa dalam sholat ini menafikan tujuan sholat dapat <clears throat> menghalangi kekhusyuan bahkan bertentangan dengan khusyuk oleh karenanya tertawa sampai apabila kekikian dan keluar suara, para ulama sepakat membatalkan salat. Amma at-tabassum bila qahqah, adapun tersenyum tanpa suara, tanpa innahu la yubtilu, maka ini tidak membatalkan. Kama naqalahu Ibnu Mundir wa ghayruh, sebagaimana ini dinukilkan oleh Ibnu Mundir dan selainnya. Adapun ijma' Ibnu Mundir mengatakan ajma'u ala anna dhahika yufsidu salata mereka para ulama sepakat bahwasanya tertawa ini dapat merusak sholat seseorang. Jadi ini perkara ke, pembatal kedua dari pembatal-pembatal sholat. Al-mubtilata adalah pembatal ketiga. Al-kalamu hamdan li ghairi maslahat sholat. Bicara dengan sengaja tanpa maslahat yang tidak berkaitan dengan maslahat sholat. Fa'an Zaid bin Arqam dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qal kunna natakallamu fi salat kami dahulu di awal Islam kami dulu salat berbicara kami dulu berbicara dalam salat yukallimur rajulu minna sahiba dulu biasa seorang dari kami mengajak bicara temannya ketika salat wa huwa ila janbi di salat mengajak bicara kawannya yang ada di sampingnya ketika salat hatta nazalat sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala waqumu lillahi dan berdirilah kalian untuk Allah dalam sholat berdirilah kalian untuk Allah qanitin dengan penuh tunduk dan kepatuhan dengan tunduk lagi patuh dan itu isyarat untuk seorang yang namanya tunduk patuh perhatian tentunya adalah eh, dengan tidak mendongakkan kepala makanya diharamkan sampai memandang kepala ke langit Ya, saya kira ada pembahasannya. Demikian pula hal yang menafikan ketundukan termasuk berbicara. Seorang sholat sedang bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, bagaimana dia bicara. Setelah turun ayat ini, kata Zaid bin Arqam, "Fa'umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam." Maka kami pun diperintah untuk diam dan kami dilarang dari berbicara. Hadis sahih muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Alimah Muslim dalam kitab sahih keduanya. فإن تكلم جاهلا أو ناسيا فلا تبطل لا تبطل صلاته Adapun apabila seseorang berbicara karena jahil, belum tahu hukumnya. Mungkin baru masuk Islam, tidak tahu kalau sholat itu tidak boleh bicara. Au nasian atau karena lupa, dia tahu kalau sholat tidak boleh bicara, namun lupa misalnya. La tabtulu sholatuh, maka sholatnya tidak batal. Jadi ada hadis ketika sahabat yaitu bersin ya, dia mengucapkan alhamdulillah dan orang yang di sampingnya belum tahu dan kemudian mengatakan ya yarhamukallah sehingga uh, <clears throat> sampai sebagian orang itu memandang dia memandangi sampai selesai sholat <clears throat> tapi orang yang menjawab tersebut pun di istilahnya uh, seperti disalahkan gitu Kemudian diajari dengan sebaik-baiknya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak diperintahkan untuk apa? Mengulangi sholatnya. Itu syahidnya. Rasulullah Wasallam tidak memerintahkan kedua sahabat tadi untuk mengulangi sholatnya. Dan yang diingkari pun hanya yang mengucapkan Yarhamukallah, menjawab doa temannya. Ada pun yang bersih mengucapkan Alhamdulillah, ada khilaf di antara ulama. Namun banyak dari ulama baik yang membolehkan anak yaitu mengucapkan alhamdulillah ketika bersin sebab itu termasuk di antara eh, pujian dan zikir dan itu pun dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan yang antara bacaan salah juga adalah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Namun seorang ketika membaca alhamdulillah banyak para ulama tidak mengatakan tidak mengapa namun tidak dia keraskan dan demikian orang yang mendengar yang tidak mendoakannya kemudian hamdallah yang balas lagi ya Allah tidak demikian namun e, hanya dia sendiri kan tentang perkara ini. Allah Ta'ala Dan di sana disebutkan beberapa tentang sifat salat Bagaimana Nabi SAW ketika melewati ayat-ayat azab Beliau minta perlindungan kepada Allah darinya Dan ketika melewati eh, ayat-ayat e, tentang jannah dari Allah beliau memintanya Ketika diperintahkan untuk mensucikan Allah Beliau bertasbih Kemudian sebagian riwayat menyebutkan demikian <clears throat> Dan pernah juga eh, dan diantara apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW agar seorang tidak boleh bicara ketika salat, dia mengingatkan Inna hadis salat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak pantas padanya, tidak boleh padanya ada sesuatu pun dari pembicaraan manusia. Dari pembicaraan manusia dan makhluknya kalau itu berbicara, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala maka di diperbolehkan. Kecuali apa-apa yang dilarang. Misalnya membaca Al-Qur'an ketika sujud, kan ada larangannya. Baik. Namun selainnya maka seorang tentunya setelah membaca wirid-wirid yang disyariatkan, doa ruku, doa sujud, setelah itu dia mau berdoa, dia mau berdoa maka ini boleh dan sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasulullah SAW. Namun jika dia ingin berdoa apa yang dia inginkan maka boleh jadi selama bukan mengandung dosa dan memutus silaturahim. Maka boleh seorang memanjatkan doa, menyebut sesuatu kepada Allah termasuk tidak dilarang seorang mengatakan alhamdulillah, Allah alam sholat. Akan tapi tidak boleh seorang berbicara satu dengan yang lainnya ketika dalam sholat. Ini pembatal yang ketiga berbicara sengaja yaitu hmm, diantara orang dan oleh sholat ditutup dengan bicara dengan di sampingnya Assalamualaikum warahmatullahi Mengucapkan salam ke sebelah kanan Assalamualaikum warahmatullahi Maka dengan itu pertanda selesai sholatnya Bicara dengan mendoakan saudaranya tidak boleh allah, Jadi kumullah tidak boleh Assalamualaikum tidak boleh Tapi selesai sholat ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi Ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi Oke okay. Dia menunjukkan Yaitu selesai batal sholatnya Yakni selesai sampai akhir Sebagaimana orang haji maupun umrah ada larangan, dilarang untuk mencukur rambut, dilarang pakai wangi-wangian. Maka setelah selesai manasik, umrah misalnya tawaf, kemudian sa'i, selesai kemudian cukur rambutnya. Pertanda selesai. Tadinya tidak boleh cukur rambut, maka sekarang cukur namanya tahallul. Dan sholat pengharamannya adalah takbir, tahrimuha takbir, takbiratul ihram disebut takbir ihram karena mengharamkan yang tadinya boleh. Makan minum boleh, ketika sholat tidak boleh bicara dengan temannya tadinya boleh sekarang tidak boleh tandanya startnya mau apa mulainya dengan Allah Akbar takbiratul ihram wa tahlilu taslim dan penghalalannya adalah ucapan salam maka tadinya tidak boleh bicara dengan sampingnya maka sekarang mengucapkan salam ke sebelah kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka ini Adapun bicara dengan sampingnya atau dengan orang ketika sholat maka ini membatalkan tidak dilakukan dengan sengaja. Al-mubtilat ar-rabi'ah pembatal keempat mururul mar'atil balighati awil himari awil kalbil aswad baina yadayil musalli duna maudhi sujudi. Termasuk pembatal sholat yang keempat adalah dilewati oleh seorang wanita yang balik yang sudah dewasa satu au atau dilewati ketika sholat himar keledai au al kalbil aswad atau yang ketiga anjing hitam dilewati oleh salah satu dari tiga makhluk ini ah, apakah wanita dewasa apakah himat keledai ataukah anjing hitam baina yadayil musalli di hadapan orang yang salat duna maudhi sujudi uh, yang uh, melewatinya itu di bawah atau e, melewati tempat sujudnya. Jadi seorang sholat kan ada tempat dahinya sujud. Lah itu duna di bawahnya itu artinya bukan tempat sujud ke atas, tapi tempat sujud ke bawah. Apa maksudnya? Jadi tempat sujud sampai ke kaki melewati itu. Adapun lewatnya jauh, kita sholat misalnya tanpa sutra karena mungkin masbuk atau beberapa yang lain, kita sholat tanpa sutra ada yang lewat di depan kita tapi jauh 2 meter di depan atau 4 meter di depan atau kita yang melewati nggak mengapa yang tidak dosa namun yang tidak boleh adalah melewati persis di depannya sampai tempat sujudnya misalnya di masjid luas ada seorang sholat tanpa sutra kita tidak mau lewat di depannya sudah melipir mumpung nah, ini tidak tidak perlu boleh lewat di depannya yang tidak boleh adalah lewat sampai batas tempat apa sujudnya Hmm. Dan bagi seorang yang tidak melewati, orang yang sholat disarankan untuk mencegahnya. Mencegahnya agar tidak lewat. Dan kalau sampai ada yang lewat, dan yang lewat itu salah satu dari tiga ini, Memar, keledai, anjing hitam, ataukah wanita dewasa. Dan yang paling sering kalau keledai, yang hitam ini kita sangat jarang atau merah tahu kan gitu istilahnya. Kalau di zaman Rasul dulu pernah <clears throat> himar lewat di antara soft. Namun tidak mengapa karena yaitu e, eh, ketika itu sholat berjamaah berbeda. Kalau sholat berjamaah makmum dilewati itu tidak mengapa. Tapi kalau imamnya dilewati tidak boleh. Atau orang yang sholat sendiri itu tidak boleh. Tapi kalau makmum boleh dilewati dan masya Allah semua syariat Allah itu mengandung hikmah. Misalnya seorang yang batal, dia nggak boleh sholat lewat di antara soh, bingung dia mau lewat mana, ya kan? Tapi ketika batal dia melewati sof tidak mengapa. Sebagaimana dulu Ibnu Abbas datang masuk ingin lewati soft ya, di atas simarnya bahkan lewat dan tidak ada yang mengingkarinya satupun. Adapun imam atau orang yang sholat sendirian munfarid maka tidak boleh lewat kita di depannya persis. Adapun makmum berjamaah boleh. Apalagi ketika ada hajat. Adapun lewat-lewat karena main-main atau anak kecil maka khususnya kita hindarkan karena itu mengganggu sholat. Dan bahkan ketika seorang imam atau orang sholat sendiri dilewati, di antara sutra ke bawah sampai kaki ya dilewati. Seorang wanita dewasa ini sering. Sudah seorang dilewati istrinya di rumah sholat sunnah, sholat tertentu maka dilewati. Maka ini menurut pendapat sekian ulama dan ada khilaf berbeda pendapat yang terulama banyak ulama mengatakan batal sholatnya. Jadi pendapat yang kuat Sebenarnya disebutkan dalam kitab ini dalilnya nikauli sallallahu alaihi wasallam Berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam riwayat Muslim, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahl." Apabila salah seorang kalian berdiri salat, maka sesungguhnya dapat menjadi sutrahnya, pembatasnya apabila di hadapannya ada sutrah pembatas salat setinggi kurang lebih akhir pelana unta. Akhiratul rahl, rahl adalah tempat e, untuk bersandarnya seorang penunggang unta dan perbedaannya dengan pelana kuda biasanya uh, rahil rahilatul ibil uh, pelana pada unta ini ada sandarannya jadi belakang punggung ini ada buat lendetan ya kalau kuda biasanya ya, eh, lebar tidak ada tapi yang belakang unta ini biasanya ada untuk sandaran <clears throat> Faidah lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahil. Adapun seorang salat dan di hadapannya tidak ada sutra setinggi kurang lebih uh, akhir daripada pelana unta fa innahu yaqta'u salatahu maka sesungguhnya akan dapat memutus salatnya al himar wal mar'ata wal kalb al aswad kata Rasulullah SAW maka akan dapat memutus salatnya keledai dan wanita dan anjing hitam hadis sahih dalam riwayat Muslim Warahal dan yang disebut rahal huwa ma yurkabu alaihi alal ibil apa yang ditunggangi di atas unta Wahwa kasarat lil faras dan ini seperti pelana pada kuda namun berbeda bentuknya. Wa muqiratir rahl migdaru hadira. Adapun tinggi eh, belakang eh, pelana unta ini kurang lebih adalah satu zira. Zira ini satu hasta. Satu hasta ini ketika tangan kita buka, ini ujung jari tengah karena ini yang paling tinggi. Ya, yang normal orang itu jarinya paling tinggi jadi tengah jempolnya kalah, jadi kelingkingnya kalah, paling tinggi dari tengah, sampai pada siku. Maka ini adalah satu zirok namanya. Dari ujung siku sampai ujung jari tengah, ini namanya satu zirok. Dan ini pernah kita bahas, orang sholat dengan sutronya itu jaraknya kurang lebih tiga zirok. Satu, dua, tiga tempat atau tempat sujudnya. Kemudian ada Eh, bisa melewati seekor anak kambing antara tempat sujudnya sampai sutrohnya. Tidak langsung nempel dengan sutroh, tapi ada jarak sedikit seekor anak kambing misalnya kurang lebih. Adapun ini sutroh berapa tingginya adalah zero satu zero ini. Dan sebagian ada yang mengatakan kulufai zero dua per tiga zero Ini saya ada khilaf di antara al ulama. Adapun zero ini bukan nya kita, tapi hasanya zira al-hashimi, zira'nya Nabi ada suatu Sebagaimana ukuran takaran mud atau sok zakat fitrah, empat mud satu sok itu empat tangkapan tangkut telapak kanan dan kiri ini bukan tangan kita namun tangan Nabi Rasulullah SAW diukur 0,6 sekian di total 4 kalinya jadi 2,5 kilo itulah untuk ukuran zakat kita adapun pada dira ini dira hashimi para ulama menyebutkan Syekh Fadku saya kurang lebihnya 40 eh, sampai 40 eh, cm kurang lebih kalau ini tidak salah atau uh, nanti coba saya rujuk lagi ya kurang lebih uh, segitu ya ukurannya sedang disebutkan uh, 60 sekian di hadis ini namun dia mengatakan dua uh, nya dan ada khilaf di sana dan sebagian ulama mengatakan zira ini tidak pembatasan namun hanya kira-kira kurang lebih setinggi itu setinggi zirah. Fayakun hadal migdar huwal mujzi fi sutrah. Di sini disebutkan maka takaran atau ukuran sutrah yang sah di situ adalah seukuran ini. Maka dan sana ada disyariatkan berkaitan tentang membahas masalah sutrah. Ini para ulama sepakat tentang disyariatkannya. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah wajib atau sunnah. Jumhur berpandangan sholat menghadap sutroh ini sunnah saja namun sunnah muakkadah ditekankan nah, karena disebutkan dalam hadis la tusalli illa ila sutra jangan kau salat kecuali menghadap sutra dan nabi yang Nabi Wasallam pernah salat menghadap ke tembok Nabi ketika di gurun pernah salat menghadap ke tombak jadi kalau Nabi bepergian di gurun itu pembantu beliau apakah Anas bin Malik atau teman sebayanya itu satu membawa air, satu membawa tombak. Dan disebut oleh para ulama yang bawa air untuk bersuci, untuk istinja, bersuci setelah buang air kecil atau wudhu dan yang semisalnya. Dan yang satu yang membawa tombak adalah untuk sutra pembatasnya untuk sholat. Dan Nabi Wasallam juga pernah sholat menghadap kepada tiang. Di antara tiang-tiang Masjid Nabawi yang ketiga itu tiangnya adalah berupa pohon atau batang kurma batang pohon kurma dan disebutkan pula beberapa hal yang lainnya disebutkan eh, sebagainya <clears throat> eh, di sana. Oleh karenanya ketika seorang sholat dilewati tiga ini atau salah satunya termasuk wanita dewasa maka akan dapat membatalkan sholat. Baik. Kemudian yang kelima kasful aurati amdan membuka aurat menyingkap aurat dengan sengaja lima takadam dan syurut karena telah kita lewati dalam pembahasan syarat sholat adalah satrul aurat, menutup aurat. Adapun tidak sengaja tertiup angin, terbuka sedikit, terlihat sedikit, maka dia tidak membatalkan. Dan di sana pernah Amr bin Salimah, seorang imam kaumnya, tapi masih kecil, masih tujuh tahun. Tapi subhanallah, eh, saya ekor, saya kurangnya tujuh atau sembilan tahun. Ya. Eh, tidak tujuh, sembilan tahun. Eh, dan di sana eh, pernah kita lewati dan itu menunjukkan bahwasanya bolehnya e, eh, kepemimpinan salat seorang anak kecil. Dan itu masuk ke keumuman waliya ummakum aqra'ukum bi kitabillah. Hendaknya mengimami kalian orang yang paling tahu tentang bacaan al quran tadi. Dan di sana disebutkan tentunya juga tahu e, apa pikir eh, fikih dan hukum-hukum salat. Sebab ketika seorang tahu surat-surat Al-Quran namun tidak tahu cara sholat, ya tentunya tidak bisa mengimami. Tentunya ini di sana. Oleh karena itu, di sana Amr bin Salim, sering menghafalkan di Madinah surat-surat yang didengar dari Rasulullah SAW dan dia yang paling banyak bacaan Qurannya dan dia mengimami dan suatu ketika ketika mengimami terbuka tersingkap afwan ini pantatnya tadi. Dari dibahas oleh para ulama e, panjang lebar ada yang mengatakan berbeda orang anak anak kecil dengan dewasa dan ada yang mengatakan e, sengaja dengan tidak dan seberapa masalah pembahasan aurat ini. Namun ketika yang jelas seorang membuka auratnya dengan sengaja, maka ini membatalkan salat. Allah dan sambut ada nih. Hmm, masuk insya Allah kita cukupkan sekian Insya Allah kita lanjut lain waktu Tentang pembatal-pembatal sholat Kita cukupkan sekian Wallahu alam sholat Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad Subhanakallahumma rabbana bihamdika Asyidu an la ilaha illa anta Wa atubu ilaih